Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan yaitu hukmut tamyizi ba'da afdalit tafdili atau mungkin maksudnya hukmu tamyizi ba'da af'alit tafdili yaitu hukum tamyiz yang terletak setelah af'alu ya, af'alu yang bermakna tafdil yang bermakna paling atau bermakna lebih dari yang mengikuti wazan af'alu kemudian hukmu tamyizi ba'da ta'ajjubi yaitu hukum tamyiz yang terletak ya terletak setelah uslub ta'ajub atau gaya bahasa ta'ajub. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-360 dan bait yang ke-361. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka a'la manzila dan tamyiz yang secara makna itu berasal dari fa'il. Karena kita sudah membahas bahwa tamyiz itu ada yang secara makna itu asalnya dari fa'il. Maka tamyiz yang seperti itu dapat dinasabkan atau di sini nasobkanlah tamyiz yang secara makna itu fa'il tadi dengan af'alu yang tafdil. Contohnya apa? Ka anta a'la manzila. Ya, anta a'la manzilan. Engkau itu paling tinggi secara kedudukan. Maka di sini kita lihat ada a'la. Nah, a'la di sini itu mengikuti wazan af'alu yang bermakna tafdil. Di sini bermakna paling, ya paling tinggi. Namun paling tinggi ini masih ada mubaham di situ, yang masih ada ibaham, masih ada kesamaran. Paling tinggi apanya? Maka di sini kemudian didatangkan tamyiz yaitu manzilan. Ya, manzilan. Berarti engkau paling tinggi secara kedudukan. Kemudian bait berikutnya wa ba'da kulli maqtadata ajuba mayyis ka akrim bi abi bakrin aba. Dan setelah ya setelah setiap apa-apa yang menuntut ta'ajub atau mudahnya setelah setiap uslub ta'ajub mayyis maka tamyizkanlah ya berilah tamyiz dengan apa atau contohnya ka akrim bi abi bakrin aba. Ya akrim bi abi bakrin aba. Maka di sini kita mengetahui bahwa uslub ta'ajub yang kiasi itu paling tidak kita mengenal ada dua bentuk yaitu ma'af'alahu ya ma'af'alahu dan af'il bihi maka di sini itu menggunakan yang af'il bihi. Ya, akrim bi abi bakrin. Itu adalah uslub ta'ajub. Betapa mulianya Abu Bakar. Nah, di sini mulianya sebagai apa? Aba, ya aban. Akrim bi abi bakrin aban. Betapa mulianya Abu Bakar sebagai seorang ayah. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan min anwa'it tamyi min anwa'it tamyizin nisbati ya min anwa'it tamyizin nisbati di antara macam-macam dari tamyiz nisbah itu adalah at-tamyizul waqi'u ba'da af'alit tafdili jadi salah satu macam dari tamyiz nisbah itu adalah tamyiz yang terletak setelah af'alu, ya setelah wazan af'alu yang bermakna tafdil. Kemudian wal waqi'u ba'da ma yufidut ta'ajjuba. Kemudian juga di antara macam dari tamyiz nisbah adalah tamyiz yang terletak setelah ya suatu uslub atau gaya bahasa yang membawa faedah ta'ajub, yang memberikan makna ta'ajub. Atau mudahnya tamis yang terletak setelah uslub ta'ajub. Amal awalu, adapun yang pertama, yang pertama berarti tamis yang terletak setelah af'alu at-tafdil. Fa in kana fil ma'na apabila tamyiznya tersebut itu secara makna itu asalnya adalah fa'il. Wajaba nasbuhu. Maka pada saat itu tamyiz wajib dinasabkan Ya, wajib dibaca mansub. Wa in lam yakun kadzalika, adapun jika tamyiz tersebut itu bukan fa'il secara makna. Ya, jadi secara makna itu bukan fa'il. Maka apa? Wajaba jarruhu. Maka wajib si tamyiz tersebut itu dimajarurkan. Wa alamatu ma huwa fa'ilun fil makna Nah, apa tandanya? Ya, tanda bahwa tamyiz tersebut itu asalnya adalah fa'il secara makna. Maka di sini beliau menyebutkan wa alamatu ma huwa fa'ilun fil makna dan tanda bahwa tamyiz tersebut itu adalah fa'il secara makna an yasluha ja'luhu fa'ilan ba'da ja'li af'ali tafdili fi'lan. Nah ini yang penting. An yasluha ja'luhu fa'ilan ba'da ja'li af'ali tafdili fi'lan. Yaitu tamyiz tadi itu memungkinkan untuk dijadikan fa'il. Ya, tamyiz tadi itu memungkinkan untuk dijadikan fa'il. Setelah kita menjadikan af'alu yang bermakna tafdil tadi, itu menjadi fi'il. Jadi misalnya af'alu yang bermakna tafdil tadi, itu kita ubah menjadi fi'il, maka tamyiz tadi itu memungkinkan menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Nahwu contohnya al-alimul amilu arfa'u min dzawil mali qadron. Al-alimul amilu arfa'u min dzawil mali qadron. Maka di sini kita lihat jumlahnya seorang ulama ya seorang alim, seorang ahli ilmu yang beramal itu lebih tinggi dari pemilik harta. Nah, lebih tinggi apanya? Qadron, kedudukannya. Jadi seorang ulama yang beramal itu lebih tinggi kedudukannya dari orang yang berharta. Maka ini adalah contoh yang tadi bahwa qadron ini itu tamyiz yang sebetulnya secara makna itu adalah fa'il ketika af'alut tafdilnya yaitu arfa'u itu diubah menjadi fi'il. Maka kita lihat perinciannya faqadaron tamyizun yajibu nasbuhu. Maka lafat qadaron itu adalah tamyiz yang wajib di nasab. Wa huwa fa'ilun fil ma'na. Dan lafat qadaron itu secara makna itu adalah fa'il id yasihu an yuqala. Nah, sedangkan memungkinkan atau sah untuk dikatakan al-alimul amilu irtafa'a qadruhu. Al-alimul amilu irtafa'a qadruhu. Seorang ulama yang beramal itu irtafa'a qadruhu, tinggi kedudukannya. Maka tadi isim tafdil af'alu dalam hal ini adalah arfa'u itu diubah menjadi fi'il irtafa'a. Maka qadron tadi yang menjadi tamyiz itu di sini menjadi fa'il dari irtafa'a. Yang menjadi irtafa'a qadruhu. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ana aktsaru minka law wa a'azza nafara Ana aktsaru minka law wa a'azzu nafara ya ana aktsaru minka law wa a'azzu nafara Maka di sini dalam ayat ini itu Eh, disebutkan anak aktsaru minka wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak atau saya memiliki harta lebih ba lebih banyak darimu dan aku lebih kuat pengikutku atau saya memiliki pengikut-pengikut yang lebih kuat. Ya. Maka di sini itu aktsaru dan a'azzu itu sama-sama af'alut tafdil yang mengikuti wazan af'alu. Maka di sini kalau misalnya aktaru kemudian a'azzu ini itu ditakwil menjadi fi'il, maka lafat malan wa nafaron itu menjadi fa'ilnya. Maka takdirnya wallahu a'lam itu adalah ana ya kasuro mali wa azza nafari. Ya, kafuromali wa azza nafari. Hartaku banyak dan pengikutku kuat. Kemudian beliau melanjutkan wa alamatu ma laisa bifa'ilin fil ma'na dan tanda tamyiz yang secara makna itu bukan fa'il. Tadi dikatakan kalau tamyiz tersebut terletak setelah af'alut tafdil, ya terletak setelah af'alut tafdil, kemudian dia itu secara makna itu fa'il, maka wajib dinasobkan. Nah kemudian di sini, kalau bukan fa'il secara makna, maka tadi dikatakan wajib dimajrurkan Nah apa tandanya? Wa alamatu ma laisa bifa'ilin fil ma'na, ya tanda tamyiz yang dia itu secara makna itu bukan fa'il, an yakuna af'alut tafdili ba'don min ba'don min jinsit tamyizi. An yakuna af'alut tafdili ba'don min jinsit tamyizi. Jadi tandanya bahwa af'alu yang bermakna tafdil tadi itu merupakan sebagian dari jenis tamyiznya. Jadi tamyiznya itu adalah menunjukkan jenis yang umum, kemudian af'alu yang bermakna tafdil tadi itu merupakan bagian dari jenis yang umum tadi. Nah, bagaimana mengetahuinya? Wa yu'rafu dzalika bi sihhati hadfi af'ali tafdili. Ya wa yu'rafu dzalika bi sihhati hadfi af'alit tafdili. Dan itu dapat diketahui dengan memungkinkannya dihapus af'alut tafdil. Jadi af'alut tafdil tadi itu memungkinkan atau sah untuk dihapus, itu tandanya. Dan itu tidak merusak makna. Kemudian wa wad'i lafdhi ba'din maudhi'ahu. Ya. Ini jadi di atofkan kepada hadfi. Wa yu'rafu dzalika bi sihhati hadfi af'ali tafdili wa yu'rafu dzalika bi sihhati wad'i lafdhi ba'din maudi'ahu. Jadi memungkinkan si af'alut tafdil itu dihapus, kemudian digantikan tempatnya dengan lafat ba'dun. Ya, jadi af'alu tafdilnya dihapus, kemudian wad'i lafzi ba'din maudi'ahu. Kita dapat meletakkan lafat ba'dun di tempat dihapusnya af'alu tafdil tadi. Nahwu contohnya, Al-anbiya'u alaihimus salatu wassalamu astaqun nasi. Ya, para nabi alaihimus salatu wassalamu, ya, semoga Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau semua. Astakun nasi. Ya, Astakun nasi. Yaitu manusia yang, manusia yang paling jujur atau paling benar. Fa annasi tamyizun. Maka lafat annasi itu adalah tamyiz. Yajibu jarruhu bil mudhafi yang wajib dimajarurkan dengan idofah. Artinya majerur sebagai mudhaf ilaihi. Li'annahu laisa bifa'ilin fil ma'na. Karena lafat an-nasi itu secara makna itu bukan fa'il. Idh yasihhu an yuqala, ya, sedangkan memungkinkan untuk dikatakan al-anbiya'u ba'dun nasi. Ya, para nabi itu merupakan sebagian dari manusia. Ya, itu betul. Maka di sini lafat astaku itu bisa dihapus, kemudian diganti dengan ba'du. Tadinya kan al-anbiya'u asdaqun nasi, kemudian astakunya dihapus, diganti ba'du menjadi al-anbiya'u ba'dun nasi. Itu memungkinkan. Kalau memungkinkan berarti di situ tamyiz tersebut itu bukan fa'il secara makna. Wa yustathna min dhalika ma idza udhifa af'alu ila ghairi tamyizi. Nah, dikecualikan dari pembahasan ini jika lafat af'alu yang bermakna tafdil tadi itu disandarkan kepada selain tamyiz. Secara mudahnya, mudhof ilaih dari af'alu tadi itu bukan tamyiz. Kalau tadi astakun nasi kan anas annasi itu adalah tamyiz. Tetapi misalnya ada jumlah di mana mudhof ilaihinya itu bukan tamyiz. Fa innahu yajibu nasbuhu hina idzin. Maka pada saat itu wajib tamyiz itu dinasabkan ya pada saat itu. Mengapa wajib dinasobkan? li ta'adzuri idhofati af'ali marrataini. Ya ta'adzuri idhofati af'ala marrataini. yang ditaadzuri idhofati af'ala marrataini. Karena tidak memungkinkan lafat af'ala itu menjadi mudhof dua kali. Ya, karena ya hanya bisa menjadi mudhof sekali saja. Sedangkan tidak mungkin dia eh, diidofahkan merota ini kepada dua lafat. Nahwu contohnya, Al-amilu bi'ilmihi afdolun nasi rojulan. Al-amilu bi'ilmihi afdolun nasi rojulan. Orang yang mengamalkan ilmunya itu merupakan manusia yang paling utama ya sebagai seorang laki-laki. Maka di sini anasi di sini itu bukan menjadi tamyiz kedudukannya. Yang menjadi tamyiz apa yaitu lafat rojulan. Ya al-amilu bi ilmihi afdalun nasi rojulan. Seseorang yang beramal dengan ilmunya itu adalah manusia yang paling utama ya, sebagai seorang laki-laki. Maka karena annasi itu bukan tamis, maka rojulan sebagai tamis itu wajib dibaca mansub. Kemudian beliau melanjutkan wa ammal waqi'u ba'da ma ta'ajjuba fa innahu yajibu nasbuhu. Adapun tamyiz yang terletak setelah ya gaya bahasa atau uslub yang membawa makna ta'ajub. Atau mudahnya tamyiz yang terletak setelah uslub ta'ajub. Fa innahu yajibu nasbuhu. Maka tamyiz itu wajib dibaca nasab. Kita lihat catatan kaki. Fala yajuzu jarruhu bil idofati maka pada saat itu tidak boleh memajerurkan tamisnya itu dengan idofah. Lakin zujar ruhu bimin. Akan tetapi boleh mem memajerurkan tamyiz itu dengan huruf jar min. Ida lam yakun muhawwalan an fa'ilin. Ya selama tamis tersebut itu bukan tamis yang dipindah atau diubah dari fa'il. Karena kita sudah tahu bahwa tamis itu ada yang tadinya fa'il, ya kemudian diubah menjadi tamis. Wala maf'ulin dan juga selama tamisnya itu bukan tamis yang dipindah dari maf'ul. Ini pembahasan dari bait-bait yang sebelumnya. Ada tamis yang asalnya fa'il atau asalnya maf'ul. Selama bukan tamyiz yang seperti itu, maka tamyiznya boleh dimajrurkan dengan min. Nahwu contohnya, lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Nah, kita tahu lillahi darruhu itu adalah uslub ta'ajub. Ya, uslub ta'ajub tetapi yang sama'i. Ini yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab itu ya sering menyatakan kekaguman dengan mengatakan lillahi tarruhu. Ya lillahi tarruhu ya. Betapa hebatnya atau amboy ya. Kemudian alangkah hebatnya ya dan makna-makna yang serupa yang menyatakan kekaguman. Maka di sini lillahi tarruhu farisan itu menyatakan kekaguman. Nah, kekagumannya kepada siapa? Di sini farisan. Nah, farisan di sini sebagai tamyiz untuk menjelaskan kekagumannya itu kepada siapa? Ya, siapa yang dikagumi? Maka di sini alangkah hebatnya farisan, penunggang kuda tersebut. Maka di sini karena farisan itu bukan lafat yang diubah dari fa'il maupun maf'ul, maka boleh dimajrurkan dengan min yang menjadi min farisin. Ya lillahi darruhu min farisin. Artinya sama, yaitu betapa hebatnya alangkah hebatnya penunggang kuda tersebut. Ammal muhawwalu, adapun jika tamyiz tersebut, itu adalah lafat yang diubah atau dipindah, baik dari fa'il maupun maf'ul, fayajibu nasbuhu maka wajib dibaca mansub, wajib dinasobkan. Wala yajuzu jarruhu bimin, dan tidak boleh memajerurkannya dengan huruf jar min. Wakadha nahwu, dan demikian juga contoh, ma ahsanal muhadzaba rojulan. Ma ahsanal muhadzaba rojulan. Ya, betapa hebatnya atau alangkah hebatnya orang yang terdidik tersebut sebagai seorang laki-laki. Kenapa fa'innahu maf'ulun fil ma'na? Karena di sini secara makna itu adalah maf'ul. Jadi rojulan di sini itu secara makna itu maf'ul. Lakinnahu ghairu muhawwalin akan tetapi di sini tidak dipindahkan atau diubah dari maf'ulnya ahsana. Mengapa li'annahu ainu ma qablahu? Karena lafat rojulan itu secara zat itu sebetulnya sama saja dengan yang sebelumnya yaitu al-muhadzaba. Ya karena al orang yang terdidik itu ya si rojulan tadi sama ya antara rojulan dan al yaitu sama, yaitu orang yang terdidik, menunjuk kepada orang yang sama. Fayajuzu ruhu bimin lima zukiro Maka karena dia bukan muhawal bukan diubah dari maf'ul, maka boleh dimajerurkan dengan min karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Berarti boleh ma ahsanal muhadzaba min rojulin Seperti itu boleh. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, wa ammal waqi'u ba'dama yufid yufidu ta'ajjuba fa innahu yajibu nasbuhu. Adapun tamyiz yang terletak setelah uslub ta'ajjub maka wajib dibaca mansub. Sawa'un fi dhalika at-ta'ajjubul qiyasiyyu awis sama'iyyu. Dan hukum itu sama, ya, hukum bahwa yang terletak setelah ta'ajub itu wajib dibaca mansub, itu hukumnya sama, baik itu untuk ta'ajub yang kiasi. Kiasi itu apa? Yang tadi yang ma'af'alahu atau af'il bihi. Ya, atau as-sama'i, ya, atau yang sama'i yang mengikuti apa yang di, diucapkan oleh orang Arab seperti tadi apa? lillahi terruhu. Itu adalah contoh yang as-sama'i. Fal qiyasiyu, maka contoh dari ta'ajub yang qiyasi, nahwu contohnya, ma ahsana sidqa khuluqan. Ya ma ahsana sidqa khuluqan. Ya betapa indahnya kejujuran sebagai akhlak. Maka di sini itu mengikuti uh, wazan ma af'alahu atau ma'asana sidqa khuluqan lil muslimi. Ya betapa indahnya kejujuran sebagai akhlak seorang muslim. Nah, maka di sini kita melihat bahwa khuluqan itu karena terletak setelah ta'ajub itu wajib dimansubkan. Kemudian yang berikutnya mengikuti wazan af'il bihi. Ya af'il bihi berarti Wa ahsin bisidqi khuluqan lil muslimi. Wa ahsin bis ahsin ya ahsin bisidqi khuluqan lil muslimi. Artinya sama betapa indahnya kejujuran sebagai akhlak seorang muslim. Maka di sini khuluqan sebagai tamyiz itu wajib dibaca mansub. Wasama'iyu, sedangkan contoh ta'ajub yang sama'i, yang mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu, itu adalah nahwu lillahi darruhu farisan. Ya, sama tadi alangkah hebatnya ya Amboy betapa hebatnya penunggang kuda tersebut. Kita lihat catatan kaki mengenai bentuk tersebut lillahi darruhu farisan ya. Farisan tamyizun libayani jinsil muta'ajjabi minhu. Nah, di sini dijelaskan bahwa farisan adalah tamyiz yang menjelaskan jenis dari muta'ajjab minhu. Ya, muta'ajjab minhu itu adalah objek yang dikagumi. Ya karena objek yang dikagumi tadi lillahi darruhu, ya betapa hebatnya, amboy ya alangkah hebatnya. Nah di situ belum jelas kagumnya itu kepada siapa, muta ajab minhunya itu apa atau siapa. Maka di sini dijelaskan dengan tamyiz yaitu farisan. Kemudian tadi libayani jinsil muta'ajjabi minhu al-mubahami fin nisbati. Yang muta'ajjab minhunya itu masih mubaham, masih samar dari sisi penyandarannya. Yang belum diketahui siapa yang dikagumi atau apa yang dikagumi. Kemudian wadarru fil asli. Nah, tadi kan lillahi darruhu. Nah, itu asalnya apa? Ad-darru. Ya, ad-darru itu secara asalnya adalah masdaru darrol labanu yadurru darron. Ya, jadi sebetulnya daru idarrun itu adalah masdar dari terro yadurru. Ya darra yadurru. Kemudian masdarnya adalah darron. Nah, darro, darro labanu itu apa? Ida kathuro. Jika susunya itu banyak. Ya, betapa banyaknya susu. Ya, betapa banyaknya. Idza kathuro. Kalau susunya itu banyak, dikatakan terrol labanu. Kemudian apa? Thumma summiyal labanu nafsuhu darron. Nah kemudian secara bahasa itu laban susu, susu itu sendiri itu juga di, dikatakan darron. Ya, orang Arab juga menggunakan lafat darun tadi, itu artinya juga susu. Karena tadi asalnya dari fi'il darrol labanu. Kalau maknanya kathurol labanu, susunya banyak. Kemudian lafat dar itu digunakan untuk menamai susu juga. Wal muraduhuna dan yang dimaksud di uslub ta'ajub ini itu adalah al-labanul ladhi rada'ahu min thadayi ummihi. Ya al-labanul ladhi rada'ahu min thadayi ummihi. Yang dimaksud di sini adalah susu yang Ya, seor seorang bayi itu menyusu dari ya ya buah dada ibunya atau payudara ibunya. Jadi seorang bayi yang menyusu langsung kepada ya payudara atau buah dada dari ibunya. Itu yang dimaksud di sini tarun. Nah, kemudian apa? Fama a'jaba hadzal labana. Maka betapa menakjubkannya susu tersebut, ya susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Mengapa li'annahu ansya'a syakhson? Karena susu tersebut itu dapat menumbuhkan seseorang. Ya, membuat seseorang itu menjadi tumbuh. La mathila lahu minasyuja'ani. Atau la mathila lahu min sifatis syuja'ani. Yang seseorang tersebut itu tidak ada seorang pun yang setara dengannya dari sisi sifat keberaniannya. Ya, jadi susu yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya ternyata dapat membentuk individu yang tidak ada bandingannya dari sisi keberanian. Kemudian wa huwa labanun khalaqahu wa aujadahu munshiul khalaiqi dan itu adalah susu yang diciptakan dan juga diadakan oleh pencipta seluruh makhluk. Wa mubdi'uha dan juga zat yang mengadakan seluruh makhluk. Siapa itu? Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu asal dari lillahi darruhu. Ya, kira-kira urutannya seperti itu. Namun intinya orang Arab menggunakan itu untuk menunjukkan kekaguman. Nah, kemudian kita lanjutkan wa qaulu syairi dan contoh ya, contohnya itu adalah ucapan seorang penyair. Ini berarti ya contoh dari uslub ta'ajub yang sama'i yang digunakan oleh orang Arab bukan qiyasi. Yaitu apa? qaulu syairi, perkataan seorang penyair, wa hasbukada an antabi tabibitnatin wa haulaka akbadun tahinnu ilal qitti. Nah, di sini hasbuka itu adalah salah satu lafat yang digunakan oleh orang Arab terdahulu sebagai bentuk ta'ajub. Jadi ini uslub ta'ajub juga, namun samai menggunakan lafat hasbuka ya khas buka. Maka di sini ya secara umum ya betapa dahsyatnya ya betapa dahsyatnya penyakit jika engkau bermalam dalam keadaan perutmu itu kenyang. Ya wa haulaka akbadun tahinnu ilal qitti. Dan di sekitarmu itu ada hati-hati yang ya rindu um, Al-Qid itu nanti dijelaskan itu seperti ya tempat, tempat yang berasal dari kulit. Ya, namun secara umum akbadun tahinnu ilal qiddi itu dia di sekitarmu itu ada perut-perut yang kelaparan dan juga ya tenggorokan yang kehausan. Ya, engkau tidur dalam keadaan kenyang sementara sekitarmu itu masih ada orang-orang yang memerlukan. Itu adalah ya penyakit yang dahsyat. Atau kita lihat catatan kaki hasbuka mubetadaun, maka hasbuka itu menjadi mubetada, menunjukkan kekaguman atau keheranan. Nah, herannya itu kepada apa? Da'an, ya, tamyiz. Da'an tamyizun. Ya, jadi dengan penyakit. Heran dengan penyakit tersebut. Nah, itu menjadi tamyiz antabi tabibi tonatin dan lafat antabi tabibi tonatin itu adalah fi ta'wili masdarin khobarul mubtada'i. Itu dapat ditakwil menjadi masdar sebagai khobar mubtada. Wal bitnatu dan lafat al bitnah itu adalah syiddatum tila'il ma'idati bitto'ami. Yaitu sangat penuhnya perut dengan makanan. Walqitu dan alqit tadi adalah bikasril kofi dengan mengkasrohkan huruf kof. Itu adalah alqita'atu minal jildi aljafi ghairil madaburi. Yaitu ya sepotong kulit yang kering yang tidak disama. Nah itu maknanya tadi. Wahada makna qawlihi, maka ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, walfa'ilal ma'nan siban bi af'ala ila akhirih. Ay maksudnya adalah insibil fa'ila fil ma'na bi'af'ala af'ala mufaddilan lahu ala ghairihi. Yaitu nasabkan tamyiz yang dia itu secara makna adalah fa'il. Nah, nasabkan dengan apa? Ya, amilnya apa? Dengan af'alu yang mufaddilan. Mufaddilan lahu yang bermakna tafdil. Ala ghairihi yang ya mentafdil dengan yang selainnya. Karena kan terkadang akbaru min ya a'la min ya membandingkan dengan yang selainnya. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh. Wa qawluhu dan juga ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Wa ba'da kulli maqtadha ta'ajjuban mayyis ila akhirihi. Ay maksudnya. Udhkurit tamyiza ba'da kulli ma dalla ala ta'ajjubin. Yaitu sebutkanlah tamyiz setelah Ya, setiap uslub ya atau gaya bahasa yang menunjukkan akan ta'ajjub, keheranan atau kekaguman. Wa asyara bidzalika ila annahu ghairu khassin bisighotainil maudu'ataini litta'ajjubi. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkan bahwa kaidah ini ya, yaitu memberi tamyiz setelah ta'ajub, itu tidak dikhususkan kepada dua siroh yang digunakan untuk ta'ajub. Ya, karena siroh yang paling umum digunakan untuk ta'ajub itu ada dua, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi, yang kiasi. Ya, padahal orang Arab menyatakan kekaguman itu tidak hanya menggunakan dua cara itu, ya menggunakan banyak cara tadi, lillahi darruhu atau hasbuka dan lain sebagainya. Bal huwa syamilun litta'ajubi bihima. Ya. Sedangkan ya bahkan kaidah ini itu berlaku untuk ta'ajub dengan keduanya yaitu dengan ma'af alahu dan af'il bihi wa huwal qiyasiyu dan itu adalah ta'ajub yang qiyasi wa bi ghairihima dan juga ta'ajub yang selain dari keduanya wa huwas sama'iyu yaitu yang sama'i thumma dzakaral mithala kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh Kemudian beliau melanjutkan jawazu jarri tamyizi bimin yaitu bolehnya memajerurkan tamyiz dengan min wa mawadhi'u dzalika dan tempat-tempat diperbolehkannya tamyiz dimajarurkan dengan min. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-362. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wajarur bimin in syi'ta ghairadil adad wal fa'ilil ma'na katib nafsan tufad. Dan majerurkanlah dengan min jika engkau menghendaki. Namun ghairadil adat, ya, selain untuk yang tamyiz bagi bilangan. Wal fa'ilil makna dan juga selain untuk tamyiz yang secara makna itu adalah fa'il. Maka selain kedua tersebut, itu boleh engkau majerurkan tamis dengan min jika engkau menghendaki. Contohnya apa? tiba nafsan tufad. Ya, secara umum nanti akan dijelaskan maknanya, namun kira-kira perbaikilah jiwa atau perbaikilah diri, maka jiwa atau diri itu akan mendapatkan manfaat atau faedahnya. Ya, tufadu. Kemudian dimajerurkan, tufad menjadi jawab. Ya, kemudian beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan taqaddama anna anna tamyiza yajuzu nasbuhu wa yajuzu jarruhu bil mudhafi. Telah berlalu penjelasan bahwa tamyiz itu boleh dinasobkan, boleh juga dijarkan dengan idhofah. Nahwu contohnya itu ritlan asalan. Ya, saya telah membeli satu ritel, ya satu ritel yang kemarin sekitar 400 gram itu. Ya, satu ritel dari madu. Maka boleh juga asalan itu boleh dibaca majrur juga, namun sebagai mudhaf ilaihi menjadi itu ritla asalin. Artinya sama, saya telah memberi, ya saya telah membeli satu ritel madu. Wa wajahan thalithan, maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan cara membaca tamyiz yang ketiga. Ya, cara ketiga dalam membaca tamyiz. Wahuwa jarruhu bimin, yaitu memajrurkan tamyiz dengan huruf jar min allati libayanil jinsi. Yang huruf jarmin tersebut itu untuk menjelaskan jenis. Ya. Nahwu contohnya, bi'tu dhira'an min sufin. Ya, bi'tu dhira'an min sufin. Saya telah menjual satu hasta. Ya, satu hasta itu sudah dijelaskan jarak antara siku sampai ujung jari. Nah, apa yang dijual? Min sufin, ya. Berupa kain wol. Nah, kemudian la amliku shibron min ardin. Saya tidak memiliki sejengkal pun, ya sejengkal apa? Sejengkal tanah. Ya, saya tidak tidak memiliki sejengkal pun tanah. Kemudian contoh yang lain zara'tu fatanan min komhin saya menanam, menanami satu fatan, ya satu fatan itu satuan luas, dikatakan sekitar 4.200 meter persegi. Nah, saya menanami lahan sebanyak satu fatan tadi, itu dengan apa? Min komhin, yang berupa gandum. Nah, maka di sini itu contoh dari tamyiz yang dimajerurkan dengan min yang mengikuti kaidah yang dibahas pada bait ini. Maka kemudian beliau melanjutkan wayam tani'ul jarru bimin fi thalafi masaila. Nah, maka memajrurkan tamyiz dengan min itu hukum asalnya boleh. Ya namun dilarang pada tiga permasalahan. Berarti ada tiga permasalahan di mana tamyiz tidak boleh dimajrurkan dengan min al-awwalu ya mungkin lebih tepat al-ula ya al alatul ula karena nanti yang setelah itu ada atsaniyatu dan atsalisatu berarti al-ula permasalahan yang pertama tamyizul adadi yaitu tamyiz yang berupa angka ya tamyiz dari uh, sesuatu yang berupa angka contohnya apa ka ishrina qalaman ya ishrina qalaman 20 pena. Maka kita tahu bahwa isruna, ya puluhan, itu tamyisnya wajib mansub. Ya wajib mansub. Jadi harus isruna kolaman, tidak boleh isruna min kolamin. Itu yang pertama. Athaniyatu, permasalahan yang kedua, maka nafa'ilan fil makna, yaitu tamyiz yang secara makna itu adalah fa'il. Nah, apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki al-muradu bihi al-muhawwalu 'anil fa'ili fis sina'ati. Yang dimaksud di sini itu adalah tamyiz yang dipindahkan atau diubah dari fa'il dalam ya pembentukan jumlah. Ya, dalam pembentukan jumlah itu dia muhawwal ya dipindahkan atau diubah dari fa'il. Nahwu contohnya, Tobal makanu hawaan. Ya, tempat tersebut baik udaranya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Mengapa li'annal asla? Karena asal dari jumlah ini adalah toba hawa ulmakani. Ya, e, udara dari tempat tersebut itu baik. Kemudian diubah menjadi tobal makanu hawaan. Lafat hawaan itu asalnya dari fa'il. Fala yajuzu jarruhu bimin. Maka tidak boleh memajururkannya dengan huruf jar min. Bi khilafi lillahi darruhu farisan. Maka ini berbeda dengan uslub ta'ajub lillahi darruhu farisan. Fa innahu wa inkana fa'ilan fil ma'na. Karena walaupun farisan di sini itu secara makna itu adalah fa'il. Ya, kenapa kok secara makna bisa fa'il? Idil makna, sedangkan maknanya azumta farisan. Ya, engkau um, me, atau mungkin azumat saja. ya Azumat farisan. Hmm. Ya, karena secara makna itu fa'il. Ya, a'lam azumat atau bisa juga azamta farisan. Engkau telah mengagumkan dan eh, mengagungkan penunggang kuda tersebut. Namun kalau secara makna fa'il mungkin maksudnya azumat farisan. Illa annahu ghairu muhawwalin akan tetapi lafat farisan itu tidak muhawwal. Ya, tidak dipindah atau diubah dari um, fa'ilnya azumat. Fayajuzu jarruhu bimin. Maka boleh memajarurkannya dengan min menjadi lillahi darruhu min farisin. Wa maka namaf'ulan fil ma'na. Demikian juga untuk tamyiz yang secara makna itu sebetulnya maf'ul. nahu ghairu muhawwalin akan tetapi itu tidak muhawwal, tidak dipindahkan atau digeser dari maf'ul bih Nahwu contohnya, ma ahsana Khalidan rojulan. Betapa betapa baiknya Khalidan ya, sebagai seorang laki-laki. Ini yang dibahas sebelumnya. Fahuwa ghairu muhawwalin. Maka di sini lafat rojulan sebagai tamyiz itu bukan muhawwal, bukan dipindah atau diubah dari maf'ul. Li'annahu ainu ma qablahu karena lafat rojulan secara zat itu sama saja dengan yang sebelumnya yaitu kholidan. Ya rojulan ya kholidan, kholidan itu adalah rojulan. Fal illatu fi adami jawazil jarri, ya, apa sebabnya atau alasannya mengapa tidak boleh memajerurkan? ini ya, tadi kan dikatakan tidak boleh memajerurkan. Kalau tamyiznya itu secara makna itu adalah fa'il. Alasannya anna madkhul min yasihul ikhbaru bihi amma qablahu. Karena masuknya min itu memungkinkan pengkhabaran atau memberikan informasi mengenai kata sebelumnya. Wa ma kana muhawwalan la yumkinu fihi dhalika. Ataupun kalau yang muhawwal yang dipindah tadi, misalnya bahwa ul makani menjadi tobal maka nuhawaan itu tidak memungkinkan eh, memberikan min di situ karena itu bukan eh, menjelaskan apa yang atau mengkabarkan mengenai apa yang sebelumnya. Kita kembali ke atas. Itu yang kedua. nah wo contohnya istaqomal waladu khuluqan. Ya. Anak laki-laki tersebut lurus. Lurus apanya? Akhlaknya. Maka asalnya adalah istaqoma khuluqul waladi. Akhlak dari anak laki-laki tersebut lurus. Asalithatu kemudian permasalahan yang ketiga di mana tidak boleh memajrurkan tamyiz dengan min adalah at-tamyizul muhawwalu minal maf'uli yaitu tamyiz yang diubah atau dipindah dari maf'ul. Nahwu contohnya gharastul ardo syajaron. Ya gharastul ardo syajaron. Saya menanami tanah tersebut dengan pohon. Ya menanami dengan apa? Pohon. Itu asalnya muhawal dari maf'ul, dipindah dari maf'ul karena takdirnya gharastu syajarol ardi saya menanami pohon-pohon di tanah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan waqadiq waqadiq tasara bin Malikin alal ula wathaniyati. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mencukupkan dengan menyebutkan permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua. Karena hanya beliau hanya menyebutkan in syi'ta ghaira adadi wal fa'ilil ma'na. Jadi jika engkau menghendaki, engkau boleh memajrurkan dengan min selain di angka dan yang selain tamis yang secara makna itu fa'il. Hanya menyebutkan dua. Mencukupkan dengan dua saja. Fakola, kemudian beliau mengatakan, wajarur bimin in syi'ta ghoirodhil adad ila akhirihi. Ay maksudnya, ujururit tamyiza bil harfi min majrurkanlah tamyiz dengan huruf jar min syarti alla yakuna tamyiza adadin dengan syarat tamyiznya itu bukan tamyiz adad wala fa'ilan fil ma'na dan juga syaratnya tamyiznya itu bukan tamyiz yang secara makna berupa fa'il mithlu contohnya tib nafsan tufad yatib tiba nafsan tufad. Ay, maksudnya apa? Mantobat nafsuhu ahabbahun nasu. Barang siapa yang baik hatinya, baik jiwanya, maka manusia akan mencintainya. Wa kholatuhu, dan manusia akan senang bergaul dengannya. Wa afaduhu fawaidah dan manusia akan memberikan manfaat atau faedah kepada ya, jiwa yang baik tersebut. Kemudian beliau melanjutkan Waman khabuthat nafsuhu adapun yang jiwanya atau hatinya buruk bahwa bididdi dzalika maka akan jadi kebalikannya artinya manusia tidak akan mencintainya tidak akan bergaul dengannya, dan tidak memberikan manfaat atau faedah kepadanya. Ya, itu maksud dari tip nafsan tufat, ya, maknanya panjang. Maka di sini apa? Wal aslu, asal dari tip nafsan e, tufat itu adalah li tatib nafsuka. Ya, li tatib nafsuka. Ya, hendaknya jiwamu itu menjadi baik. Ya, ini lam di sini lam amr li tatib nafsuka. Nah, nafsu di situ menjadi fa'il. Thumma uwilal kalamu. Ya, kemudian nafsu tersebut itu dipindah. Ya, muhawwal dipindah. Fasorol fa'ilu tamyizan. Maka fa'ilnya, nafsu tadi, itu menjadi tamyiz, menjadi tib nafsan. Tufad. Fala yasih jarruhu bimin. Maka tidak memungkinkan untuk memajrurkannya dengan min. Wa asyara biqaulihi in syi'ta, maka Ibnu Malik rahimahullah taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau in syi'ta ila annal jarra jaizun la wajibun. Bahwa hukum memajarurkan tamyiz itu boleh, ya bukan wajib. Walladhi yajuzu jarruhu huwa tamyizul miqdari. Dan yang boleh dibaca majrur tamyiznya adalah tamyiz miqdar, ya, takaran. Wa tamyizun nisbati. Dan tamyiz nisbah. Idza lam yakun muhawwalan. Jika itu tidak ya muhawwal tidak dipindah atau diubah dari fa'il atau maf'ul. Nahwu contohnya ma ahsana Zaidan rojulan. Ya, betapa hebatnya atau betapa baiknya Zaid sebagai seorang laki-laki. Maka di sini rojulan adalah Zaid dan Zaid adalah rojulan. Maka di sini boleh ya, boleh uh, memberikan min di situ. Ya, boleh memberikan min menjadi uh, ma ahsana Zaidan min rojulin. Karena tadi lafat rojulan bukan muhawwal, bukan dipindah dari maf'ul bihi. Kemudian kita lanjutkan untuk bait terakhir untuk tamyiz, yaitu hukmu taqdimi tamyizi ala amilihi. Hukum mendahulukan tamyiz dari amilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-363 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amilat tamyizi qattim mutlaqa wal fi'lu tasrifi nazron subiqa dan amil amil dari tamyiz itu dahulukanlah secara mutlak ya berarti di sini beliau mengatakan wajib mendahulukan amil daripada tamyiznya misalnya amilnya fi'il, ya berarti fi'il dulu baru tamyiz. Ya qaddim mutlaqo, dahulukanlah secara mutlak. Wal fi'lu tasrifi nazron subiqo. Akan tetapi kalau amilnya berupa fi'il yang dhut tasrif, maksudnya yang mutasarrif, itu nazron subiqo. Itu bisa didahului oleh tamyiz, namun nazron namun sangat jarang. Kemudian beliau e, menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, Amilu tamyizi imma an nasman. Amil dari tamyiz itu bisa jadi berupa isim. Nahwu contohnya, itu ritlan samnan. Ya, saya telah membeli satu ritel dari mentega. Maka dalam hal ini yang menjadi amilnya adalah lafat ritlan. Ya, samnan itu adalah tamyiznya. Au fi'lan jamidan. Ya, atau bisa jadi amil dari tamyiz itu berupa fi'il yang jamid. Apa contoh fi'il yang jamid? Ka'af'ala fit ta'ajubi. Contohnya adalah af'ala yang ada pada ta'ajub, ma'af'alahu. Nah, af'ala di situ itu jamit, tidak bisa diubah menjadi e, amr, ya, tidak bisa diubah menjadi Ya. Maka af'ala dalam ta'ajub itu fi'il jamit menjadi nahwu ma'ahsanas sodiqo khulukon. Ya betapa baiknya sahabat tersebut dari sisi akhlak. Au fi'lan mutasarrifan atau amil dari tamyiz itu bisa jadi berupa fi'il yang mutasarrif yu'addi ma'nal jamidi. Tapi fi'il mutasarrif tersebut itu menunaikan atau melaksanakan makna fi'il yang jamid. Bentuknya fi'il mutasarrif, tetapi secara makna dia itu fi'il yang jamid. Nahwu contohnya, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, kafa di sini itu sebetulnya fi'il yang mutasarrif bisa dijadikan mudhari dan amr. Namun di sini secara makna itu adalah fiil jamid karena di sini itu memang melaksanakan makna fiil jamid secara uslubnya. Kemudian au fi'lan mutasarrifan atau amil dari tamyiz itu bisa juga fi'il yang berupa fi'il yang mutasarrif. Nahwu contohnya toba nafsan. Khalid itu baik jiwanya, ya hatinya. Maka toba di sini itu bisa menjadi mudhari dan bisa juga menjadi amr, itu fiil yang mutasarrif. Fa nala amilu isman. Ya, maka jika amilnya berupa isim au fi'lan jamidan atau amilnya berupa fiil yang jamid au mutasarrifan bima'nal jamidi atau amil dari tamyiz berupa fi'il mutasarrif namun, namun memiliki makna jamid. Seperti tadi, kafa billahi syahida tadi. Maka apa? Lam yajuz taqdimut tamyizi alaihi. Maka tidak boleh mendahulukan tamyiz dari amilnya. Jadi kalau amilnya isim atau fi'il jamid atau fi'il mutasarrif yang bermakna jamid, itu tidak boleh mendahulukan tamyiz terhadap amilnya. Wa ingkana fi'lan mutasarrifan akan tetapi kalau amilnya berupa fi'il yang mutasarrif fa innahu yajuzu taqdimut tamyizi alaihi inda jama'atin minan nuhati. Maka kalau amilnya berupa fi'il mutasarrif maka boleh mendahulukan tamyiz dari amil tamyiznya. Menurut pendapat sekelompok ulama nahwu, ya inda jama'atin minan nuhati. Menurut sekelompok ulama nahwu. Siapa saja itu minhumul kisaiyu. Di antaranya al-kisai. Wal mazaniyu. Wal maziniyu. Dan al-mazini. Wal mubarrodi. Wa, wal maziniyu al minhumul kisaiyu wal maziniyu wal mubarradu awil mubarridu. Ya, ada yang mengatakan mubarrad, ada yang mengatakan mubarrid. Jadi Al-Kisai, Al-Mazini, Al-Mubarrad itu rahimahumullahu taala itu mengatakan boleh ya tamyiz mendahului amilnya jika uh, amilnya berupa fiil yang mutasarrif. Wa wafaqahum Ibnu Malikin fi ghairil alfiyati. Dan Ibnu Malik juga sepakat dengan hal ini, sepakat dengan Al-Kisai dan Al-Mazini dan al mubarrad bahwa tamyiz itu boleh mendahului amilnya jika amilnya berupa fiil yang mutasordif Tapi fi ghairil alfiyati, tapi di bukan di alfiyah ini. Ya, kalau kita lihat di catatan kaki, undur al-kafiyata al-mujallada thaniya safhata arba'in wa sab'ina wa sab'i Pada al-kafiyatus syafiyah, jilid kedua, halaman 773. Karena al-kafiyah itu kan baitnya ada 3.000. Ya, ada 3.000 yang kemudian diringkas menjadi alfiyah, menjadi 1.000. Maka pembahasan Al-Kafiyah itu mestinya lebih lengkap. Ternyata di situ Ibnu Malik rahimahullahu taala sepakat dengan Al-Kisai, Al-Mazini, Al-Mubarrad bahwa tamyiz boleh mendahului amil jika amilnya berupa fi'il yang mutasarrif. Tetapi wafil alfiyati ja'alahu qalilan. Akan tetapi di alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjadikan yang seperti ini itu kolilan. Kan tadi beliau mengatakan nazron. Ya nazron. Ya ada tetapi sedikit. Ya, tidak memperbolehkan tapi hanya mengatakan ada tapi sedikit. Ya ja'alahu kolilan. Wastadallaha ulai bisama'i 'anil arobi Dan ulama-ulama tadi Al-Kisai, Al-Mazini, al mubarrot itu berdalil dengan sama dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair. Anafsan tatibu binailil muna kemudian wada'il manuni yunadi jihara. Anafsan tatibu binailil muna wada'il manuni yunadi jihara. Ya, apakah jiwa itu tenang Ya, ketika ya nanti akan ada penjelasannya ketika mengetahui angan-angan dalam keadaan dia itu mengundang kematian dan juga menyerunya dengan terang-terangan. Ya. Kita lihat catatan kaki tatibu itu maksudnya tatomainnu, ya, tenang. Kemudian binailil muna maksudnya adalah idrokil makmuli ya bi idrokil makmuli itu mengetahui angan-angan atau harapan Almanunu almautu. Kemudian almanun itu adalah almaut kematian. Wada'il manuni alwawu lil hali. Dan wada'il manuni wawu di situ adalah wawu hal. Wada'i mubtada'un. lafadda'i adalah mubtada. Yunadi al-jumlatu khobarul mubtada'i. Dan yunadi adalah jumlah yang kedudukannya sebagai khobar. Ya khobar mubtada. Jiharon maf'ulun mutlakun au halun. Jiharon dapat di i'rab sebagai maf'ul mutlak atau sebagai hal. Nah, apa syahidnya di sini? Faqad airu at-tamyiza. Maka di sini penyair itu mendahulukan tamyiz. Tamyiznya yang mana? Nafsan ala amilihi, mendahulukan dari amilnya. Amilnya apa? Tatibu. Ya, tatibu itu fi'il yang mutasarrif. Ya, wa huwa fi'lun mutasarrifun. Dan tatibu adalah fi'il yang mutasarrif. Wa qawlul akhari, atau wa qawlil akhari, dan contoh juga ya dari penyair, itu adalah ucapan penyair yang lain. Dayya'tu hazmiya fi ib'adiyal amala wa mar'au wa mar'awaitu wa mar'awaitu wa syaiban ra'si yashta'ala. Dayya'tu hazmiya fi ib'adiyal amala wa mar'awaitu wa syaiban ra'si yashta'ala. Ya, aku telah kehilangan ya tekadku, kesungguhanku. Ya karena jauhnya aku dari angan-angan atau harapan. Dan aku ya tidak kembali mengerjakan kebaikan ya padahal kepalaku itu sudah dipenuhi oleh uban atau aku telah lanjut usia. Kita lihat catatan kaki al-hazmu itu adalah dhabtur rajuli li umurihi. Al-hazm adalah ya ketetapan, keteguhan dari seorang laki-laki untuk ya, mengerjakan suatu perkara. Kemudian ir'awaitu, ya tadi kan ada wa mar'awaitu. itu adalah roja'tu ila mayan yang fi'luhu. Yaitu saya kembali kepada perbuatan yang seharusnya saya kerjakan. Min mahasinil aqwali wal af'ali. Berupa ya perkataan yang baik dan juga perbuatan yang baik. Ya, jadi eh, saya tidak mengerjakan kembali mengerjakan kebaikan. Wa qauluhu al-amala maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafat al-amala itu adalah maf'ul bih dari masdar ib'adi. Ya ib'adi. Ib'adi berarti ya mutakallimnya di situ kedudukannya sebagai fa'il Kemudian al-amala itu menjadi maf'ul bihinya. Nah, apa di sini syahidnya? Faqad tamasyairu at-tamyiza. Maka di sini penyair mendahulukan tamyiz syaiban. Ala amilihi ishta'ala. Ya, mendahulukan dari amilnya yaitu ishta'ala. Jadi ishta'a eh, syaiban ra'siya ishta'ala. Syaiban tamyiz itu didahulukan dari ishta'ala. Wa huwa fi'lun mutasarrifun. Dan ishta'ala adalah fi'il mutasarrif. Wa ammal jumhuru, adapun jumhur ulama nahwu, ya mayoritas ulama nahwu minan nuhati, ya di, di eh, mayoritas dari ulama nahwu, wa ala ra'sihim si bawaihi dan yang menjadi pemimpin dari Ya pimpinan dari jumhur ulama nahwu adalah Sibawaih. Fa innahum yamna'una taqdimat tamyizi ala amilihi. Maka mayoritas ulama nahwu yang dipimpin oleh si Sibawaih itu melarang mendahulukan tamyiz dari amilnya. Berarti pokoknya secara mutlak amil harus datang terlebih dahulu baru tamyiznya. Wa ma waroda min taqdimihi adapun kalau memang ada ucapan orang Arab ya yang mendahulukan tamyiz dari amilnya fahuwa daruratun maka itu adalah darurat ya, darurat syair fala yuqasu alaihi maka tidak boleh dikiaskan dari darurat syair tersebut wa hadza huwal mukhtaru dan ini adalah pendapat yang terpilih Artinya Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala memegang pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama nahwu bahwa tidak boleh tamyiz itu mendahului amilnya. Mengapa fa inna kan nati fil idohi? Karena yang namanya tamyiz itu seperti naat atau sifat dalam menjelaskan suatu makna. Ya, naat itu kan menjelaskan, maka Tamyiz itu sama, menjelaskan juga. Wan na'tu la yataqaddamu ala amilihi. Dan na'at itu tidak mungkin mendahului amilnya yaitu man'ut. Di mana-mana man'ut disebut terlebih dahulu baru na'atnya karena na'at itu yang menjelaskan man'utnya. Ya. Fakadzalika ma asbahahu. Maka demikian pula apa yang menyerupai na'at tidak mungkin mendahului amilnya. Wa Aidon fal ghalibu fit tamyizil mansubi bi fi'lin mutasarrifin dan demikian juga ya biasanya atau yang banyak ditemui pada tamyiz yang mansub dengan fi'il mutasarrif an yakuna fa'ilan fil asli. Nah, biasanya tamyiz untuk Tamis yang mansub dengan fi'il mutasorif itu biasanya asalnya atau secara makna itu berupa fa'il. Ya. Maka apa tadi? Fala yughayyaru amma kana yastahiqu min wujubit ta'khiri. Ya fala yughayyaru amma kana yastahiqu min wujubit ta'khiri. Maka ya tidak diubah dari keadaan bahwa yang namanya fa'il yaitu haknya itu e, wajib diakhirkan dari fi'ilnya. Ya kan di mana-mana fi'il dulu baru fa'il. Ya, itu maksudnya. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amilat tamyizi qaddim mutlaqo ila akhirih. Ai maksudnya Inna amilat tamyizi yajibu taqdimuhu mutlakon. Bahwa amil dari tamyiz itu wajib didahulukan secara mutlak. Ai maksudnya, sawa'an kanal amilusman au fi'lan. Nah ini secara mutlak, wajib didahulukan sama saja baik amilnya berupa isim atau berupa fi'il. Wa idza kana al-'amilu fi'lan mutasarrifan, adapun jika amilnya berupa fi'il yang mutasarrif, faqad yata'akhkharu hadzal 'amilu. Maka terkadang amilnya itu diakhirkan dari tamyiznya, ya terkadang. Wa yasbiquhu tamyizu. Ya, kemudian tamyiz itu mendahuluinya. Ya, namun terkadang saja Wahada nadirun dan ini sangat jarang terjadi. Wal alifu fi qawlihi supiqo dan alif yang ada pada ucapan Ibnu Malik supiqo lil itlaqi yaitu alif itlaq untuk menyamakan rima karena kan sebelumnya wa amilat tamyizi qaddim mutlaqo panjang wal fi'lu tasrifi nazron supiqo wallahu a'lam maka dengan ini kita sudah selesai membahas tamyiz dan juga kita sudah selesai membahas mengenai isim-isim yang mansub. Maka setelah ini kita akan memulai membahas isim-isim yang majarur. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.